isnad definisi isnad isnad yang juga dinamakan sanad adalah rangkaian para perawi hadis yang menukil atau menyampaikan hadis kepada kita Misalnya ucapan Al-Bukhari Hattasana Abdullah Ibnu يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخوه fauqa salati layalin. Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian membenci, jangan saling berbuat hasad, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Tidak halal bagi seorang muslim menghajar atau mengisolir saudaranya lebih dari tiga malam. Yang dimaksud isnad pada hadis di atas adalah Abdullah bin Yusuf, Malik, Ibnu Syihab, dan Anas bin Malik. Berbagai jenis isnad. Isnad terbagi menjadi dua jenis, yaitu isnad Ali dan isnad Nazil. Isnad Ali adalah isnad yang lebih dekat kepada sahabat. Sedangkan isnad nazil adalah sebaliknya. <clears throat> Ketinggian isnad atau ulul isnad terdiri dari dua jenis, yaitu ulu as-sifah, ketinggian sifat dan ulu al-adad, ketinggian jumlah. Ulu ulul sifah adalah isnad yang para perawinya lebih kuat dalam hal hafalan dan keadilan dibanding para perawi yang terdapat pada isnad atau jalur periwayatan yang lain. Sedangkan uluwul adat adalah isnad yang para perawinya lebih sedikit jumlahnya daripada jumlah perawi dalam isnad yang lain. Sedikitnya jumlah perawi dianggap sebagai isnad yang tinggi karena semakin sedikit orang yang menjadi perantara sebuah hadis, semakin sedikit pula kemungkinan terjadi kesalahan, sehingga lebih dekat kepada derajat sohi. Nuzul adalah lawan dari ulu, kerendahan isnad ada dua macam yaitu nuzulu sifah dan nuzulul adat nuzulu sifah adalah isnad yang para perawinya lebih lemah dalam hal hafalan dan keadilan daripada para perawi dalam isnad yang lain sedangkan nuzulul adat adalah isnad yang para perawinya lebih banyak dibanding jumlah perawi dalam sanad yang lain dalam sebuah isnad terkadang terkumpul dua macam ulu, yakni ulu sifah dan uluul adat Sehingga isnad tersebut ali dari segi sifat dan jumlahnya. Terkadang juga terdapat isnad yang memiliki salah satu sifat ulu, seperti isnad tersebut tinggi dari sisi sifatnya, tetapi rendah dari sisi jumlahnya. Begitu pula sebaliknya. Manfaat mengetahui ketinggian dan kerendahan derajat isnad adalah untuk memutuskan tarjih dengan memilih isnad yang ali jika terjadi pertentangan.